Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Perhatikan baik-baik simak kitabnya yang punya kitab. Sekarang kita memasuki kitab yang berikutnya. Qala al-mu'allif wa afawahullah. Kitab apa yang kita baca ini? Mukhtasar al-fusul fi siratul rasul. Adapun al-fusulnya, al-fusul fi siratul rasul karya siapa? Eh? Al-Fusul yang kita baca ini kan mukhtasarnya ringkasannya. Kalau Al-Fusulnya kalian siapa? Allah. Ah? Eh? Kalian siapa? Nah, Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, Al-Mu'arrikh Al-Mufassir. Beliau digelari Al-Mu'arrikh karena ahli sejarah. Bukti yang menampakkan bahwasanya beliau ada ahli sejarah karya beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian beliau Al-Mufassir. Nah, buktinya adalah apa? Tafsir Al-Qur'an Azim yang sampai saat ini dibacakan nih majelis-majelis taklim ahli Sunnah wal Jamaah. Tafsir Al-Qur'an Azim. Tafsir Al-Qur'an Azim. Kemudian beliau sekedar mengingat kembali beliau berguru dengan seorang muarikh juga. Guru beliau seorang muarikh terkenal kitabnya masyhur, tebal, berjilid-jilid. Nah, siapa guru beliau tersebut? Siapa, Bang? Naam. Hah? Al-Imam Ayo Al-Imam Adz-Dzahabi rahimatullah alaih. Beliau juga mu'arrikh. Eh, buktinya apa? Kitab Siyar A'lamun Nubala. Kitab Siyar A'lamun Nubala itu bagus sekali, tebal berjilid-jilid, isinya itu tentang orang-orang cerdas, orang-orang cendekiawan, orang para ulama. Masya Allah enam siar, sirah, sejarah para ulama bagaimana. Antum lihat di sana. Perjuangan mereka dalam mencari ilmu, dalam rehlah, dalam menuntut ilmu. Banyak disebutkan sana ya. Nah, beliau al-imam Ismail bin Umar Abdul Fida Ibnu Kathir menikah dengan seorang putri. Eh, menikah dengan seorang putri. Nah, putri ini anaknya seorang imam. Imam terkenal juga. Kitabnya sampai saat ini harum dikenal dari di kalangan orang-orang ahli hadis dan muhaddisin. Nah, putri siapakah yang dinikahi oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimatullah alaih? Nah, barakallahu fikum. Abdullah Putrinya siapa? Abu Abu Abdul Hajjat Al-Mizzi. Abdul Hajjat Al-Mizzi, nah barakallahu fikum seorang hadis. ha? Nah, barakallahu fikum kitab beliau masyhur, ma'ruf. Yang sampai saat ini antum lihat satu jilid itu ringkasannya itu. Takribut Tahdzib itu ringkasannya. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Ringkasan dari apa? Takribut Tahdzib. Eh, ringkasan dari apa? Dari Tahdzibut Tahdzib. Nah, Tahdzibut Tahdzib ringkasan dari nah, kitab apa ini? Kitabnya Al-Mizzi kitab apa Ihsan? Tahdzibul Kamal. Kita tentang Rijalul Hadis, Tahdibul Kamal. Bagus sekali kalau antum buka sekali ya tahu. Dajjal, fulan dajjal, fulan kadzab. Kok dibilang dajjal ya? Ekstrim ini. Ini betul bukan ekstrim. Antum pulang dengar kalamnya para ulama terdahulu kalau menjarah eh, orang-orang eh, perawi yang memang pendusta itu bukan sekedar kadzab dajjal. Paham ya? Dajjal itu artinya, artinya kadzab. Dari kata ad-dajjal al-kadzib. Paham ya? Jadi kalau antum lihat ekstrim ya, <laughs> bukan ekstrim. Antum aja yang terbiasa lemah terbiasa apa? Nah, barakallahu ving enggak tegas sehingga ketika mendengar lafaz itu ekstrim. Dajjal artinya kadzab. Paham ya? Nanti kalau antum buka buka sendiri kitab Tahdibul Kamal. Kalau mau ringkas Takribut Tahdib. Eh, karya siapa? Tahdibut Tahdib karya siapa? Takribut Tahdib karya siapa? Nam Abdurrahman. Tahdibut Tahdib sama Takribut Tahdib karya siapa? Eh, Al-Hafidh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih. Paham ya? Nah, itu kita apa tadi? Tahdhibut Tahdzib sama Takribut Tahdzib itu karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih. Siapa namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar? Ayo, siapa namanya? Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali rahimatullah alaih. Ini sekedar selingan biar antum tambah wawasan kalau antum membaca kitabnya bagus sekali. Kalau merujuk yang tebal tadi Tahdzibul Kamal, ini bagus sekali. Jadi kalau terbuka-buka nanti ketahuan siapa fulan bin fulan kadzdzab, fulan bin fulan dhaifun fil hadis, imamun sunnah. Dhaif hadisnya tapi dia imam dalam masalah sunnah. Masya Allah luar biasa ya. Kalau hadisnya dhaif, kalau nyampaikan hadis dia dhaif, tapi kalau masalah sunnah imam dia. Ada seperti itu. Dhaifun fil hadis, imamun bis sunnah. Ha? Fulan bin fulan saduq, fulan bin fulan thiqatun thiqah, thiqatun sabtun. Ada semua di situ. Tahdzibul kamal. Nah, kalau mau ringkasnya takribut tahdzib tadi. Oh itu tahdib ayo na'am. Kita barakallahu fikum baca dulu. Akhlakuhu sallallahu alaihi wasallam sekarang kita bahas seputar akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlak beliau. Wa amma akhlaquhu tahirah. Adapun akhlak-akhlak beliau yang suci, ayo, karena beliau diutus diantaranya apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana perkataan beliau alaihi salatu wasallam innama li liutammima makarimal akhlaq hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia akhlak yang mulia Masya Allah kita lihat sini faqad qala Allah azza wa jalla sungguh Allah taala mengatakan nun wal qalami wa ma nun termasuk apa huruf muqatta'ah demi pena dan apa yang telah tertulis maksudnya apa Nah, barakallahu fiikum apa-apa yang telah tertulis. Pena di sini adalah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali Allah telah menciptakan pena, pertama kali Allah telah menciptakan pena, Allah telah berkata berpena tersebut. Eh? Awwalu ma khalaqallahu qalam fa qala lahu uktub. Dalam hadisnya Ubar bin Samit radhiyallahu anhu. Pertama kali Allah telah menciptakan pena, Allah telah mengatakan kepada pena itu uktub, tulislah. Penanya berkata, pena benar. Makhluk Allah Subhanahu wa taala berkata dia, mengatakan apa? "Wa ma aktub apa yang harus aku tulis?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada pena tersebut? "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah. Nah, kalau fikum, tulislah apa-apa yang akan terjadi sampai hari sampai hari kiamat. Paham ya? Sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Semuanya kejadian-kejadian yang akan terjadi dan yang sudah terjadi sampai hari kiamat tercatat dalam Lauhul mahfud Paham ya? Naam. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu sungguh dengan nikmat Rabbmu bukanlah orang gila. Karena beliau itu orang gila oleh orang kafir Quraisy, majnun orang gila bayangkan Allah musta'an. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Sungguh engkau memiliki pahala yang tidak terhitung. Kasih pahala yang banyak Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim syahidnya. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung akhlak yang mulia. Nah, Rasulullah SAW. Wa sahih an Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam sahih dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, perhatikan. Anna qalat wasannya beliau berkata, karena khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an." masya Allah, Sungguh dahulu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an, bayangkan. Akhlaknya Al-Qur'an. Maksudnya apa? Wa makna hadza dan maknanya ini diperhatikan kitabnya simak ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qad alzama nafsahu alla yaf'ala illa ma bihi al Qur'an. Masya Maksudnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu sudah mengilzamkan, mengharuskan dirinya untuk tidak mengerjakan kecuali apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Itu maksudnya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an Nah barakallahu fikum Rasulullah SAW mengerjakannya. Ada pun yang tidak tidak mengerjakan. Faham ya? Jadi kembali kepada Al-Quran seperti itu. Wala yasruk illa ma nahahu anhu Al-Quran. Dan beliau juga tidak meninggalkan kecuali yang dilarang oleh Al-Quran. Masya Allah. Benar-benar apa? Al-Quran sebagai standaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Fasara imtisalu amri rabbih khuluqan lahu wa sadiyatan salawatullahi wa salamuhu alaihi ila yaumiddin masyaallah maka nah, menjadilah eh, nah perbuatan beliau mengerjakan perintah Rabbnya itu adalah akhlak untuk beliau dan juga apa sadiyatan itu bentuk keistimewaan eh, nah barakallahu fikum yang ada pada beliau paham ya sifat istimewa sifat yang ngambil membedakan nah, antara beliau dengan yang lainnya paham ya jadi akhlak beliau apa tadi Al-Qur'an makna akhlaknya Al-Qur'an maknanya apa beliau tidak me melakukan dan juga tidak melarang kecuali yang diperintahkan dan juga dilarang oleh Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Kita lihat lagi. Waqat qala Allah azza wa jalla sungguh Allah Ta'ala mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lati hiya aqwa." Masya Allah. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus. Paham ya? Naam yahdi lati hiya aqwa. yaitu mengarahkan, menunjukkan, memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus. Karena jalan Allah Subhanahu wa taala cuma kan satu. Jalan lurus, shiratal mustaqim, yaitu nam barakallahu fikum al-haq sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Artinya apa? Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Jangan mengikuti jalan-jalan yang bercabang. Karena apa? Disebutkan dalam hadis, jalan-jalan bercabang tadi itu yang pertama dari jalan lurus tadi itu, masing-masing jalan itu ada setan yang menyeru kepadanya. Makanya kita dilarang mengikuti jalan-jalan apa? Yang bertabang, Ikuti jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan al-haq, Al-Qur'an. Paham ya? Dan juga as-sunnah. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Fakanat akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam asyrafal akhlaqi wa akramaha wa abarraha wa a'zamaha. Maka menjadilah akhlak beliau, na'am barakallahu fikum, Akhlak beliau adalah akhlak yang paling mulia dan paling terpuji dan paling baik dan paling agung akhlak beliau. Karena apa? Al-Qur'an akhlaknya, Masya Allah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Terkhususkan kita sebagai ahli sunnah karena sebagian mereka ada yang nam keliru dalam ungkapan, dia bermanhaj ahli sunnah bagus. Berakidah ahli sunnah memang sudah kewajiban bagi orang yang paham dan tahu, tapi dia mengatakan akhlak itu nggak perlu, yang penting manhajnya katanya. Wah, bayangkan itu. Karena semangatnya, manhajnya lurus, manhajnya sunni salafin. Akidahnya salafiyah, yang penting kan manhajnya. Akhlaknya buruk nggak masalah itu keliru ungkapannya. Paham ya? Keliru atau enggak? Keliru. Justru semakin lurus manhajnya, semakin bagus akidahnya, harus melahirkan akhlak yang mulia. Terkhususkan ketika antum bermasyarakat, hidup di masyarakat barakallahu fiik itu beda dengan ketika hidup di lingkungan ma'had, pondok. Pondok setiap hari kan santri, paham mereka. Kalau di masyarakat, eh, antum lewat gak nyapa, merengut wajahnya, kemudian gak sopan aja, masyarakat langsung menilai ah, ahlus sunnah ini kok kayak gini ya, kaku Padahal bukan semua ahlus sunnah kesalahan per individu, tapi orang awam menilai semuanya. Makanya kita harus punya akhlak yang mulia, Paham ya? Kalaupun antum di lingkungan orang awam, di masyarakat, nyapa pun tidak masalah. Kalau paham dengan salam dengan salam assalamualaikum. Kalau nggak paham dengan salam, ya antum sapa. Tampakkan wajah antum berseri-seri biar mereka paham. Paham ya? Bukan berarti kita lembek di hadapan mereka, bukan. Sapaan seperti itu, terkhusus yang salam, itu akan menjalin apa? Mereka itu akan senang dan juga apa? Nah merasa oh, sunnah orangnya baik. Bukan pujian yang kita harapkan bukan, tapi untuk apa? Mencerminkan wawasan al-sunnah itu mengajarkan akidah, manhaj dan akhlak. Makanya, bukan malah lewat di kampung eh, pakai motor kenal knalpotnya di lombong. Allah musta'an. Dikondisikan, paham ya? Kemudian lewat belir-belir jubah, jenggot, sorban, kemana kan mukanya coba? Paham ya? Allah musta'an. Dikondisikan ya jangan sampai ada yang seperti itu. Nah, ya santai tenang nyapa nambar kalau fikum sehingga apa nambar kalau fikum tidak ada terkesan jelek sih. jadi jangan jangan apa jangan sampai antum cuman yang penting kan manhajnya yang penting akidahnya akhlak gak perlu itu salah juga paham ya bahkan sebagian para ulama mengatakan justru dahulu para ulama terdahulu itu mempelajari awal itu akhlak yang dipelajari paham ya bukan berarti akhlak nomor satu bukan nomor satu itu ya tauhid Paham ya? Cuman tauhid itu melahirkan akhlak yang mulia. Manhaj yang lurus melahirkan akhlak yang mulia. Akidah yang sahihah melahirkan akhlak yang mulia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Bagaimana adab dengan orang tua, dengan bapaknya, dengan ibunya, paham ya? dengan tetangganya, seperti itu barakallahu fikum. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Kita lihat sini biar tambah jelas. Fakana asja'an nas wa asja'a ma yakun 'inda shiddatil huruf. Masyaallah. Beliau termasuk Sifat beliau berikutnya, beliau adalah manusia yang paling pemberani. Masya Allah, beliau adalah manusia paling pemberani. Dan nah, keadaan beliau paling pemberani nampak sekali ketika apa? Ketika berkecamuknya peperangan. Jadi ketika dahsyatnya peperangan, beliau nampak pemberani sekali. Paham ya? Terkhususkan perang apa yang terjadi sampai beliau terjatuh, kemudian beliau nam sampai terlukai, kemudian setan teriak-teriak, "Inna Muhammadan qad qutil." Sesungguhnya Nabi Muhammad terbunuh katanya. Perang apa itu? Perang apa? Uhud. Bayangkan, beliau maju ke depan itu. Sudah ingatnya para sahabat, jangan kalian tinggalkan Jabal Uhud. Jangan kalian tinggalkan Gunung Uhud, Bukit Uhud tidak ditinggalkan. Para sahabat awal mulanya sami'na wa ta'na. Benar mereka. Pasukan pemanah juga di situ, kemudian standby semuanya, siap semuanya. Di awal permulaan perangnya menang. Akhirnya melihat di bagian bawah kok banyak orang kufar, orang musyrikin pada lari ya? Ninggalkan apa? Ghanimah. Namanya Langsung orang-orang yang di bukit tadi itu, yang berada di Jabal Uhud tadi tertarik melihat ada di antara mereka yang mengatakan, "Ya kaum, ghanimah, ghanimah." Bayangkan itu. Wahai kaum itu ada ghanimah itu. Ada ghanimah. Turunlah mereka. Ternyata orang-orang kufar, orang-orang kufar Quraisy dan juga sekutu-sekutunya itu mengatur siasat putar balik mereka. Setelah putar balik menguasai Jabal Uhud. Kaum muslimin yang turun tadi serang dari atas dengan bersama apa sudah. Rasulullah luka. Karena Rasulullah luka sampai beliau terjatuh barakallahu fi kemudian setan pun sampai teriak bayangkan itu. Inna Muhammadan qad qutil. Sungguh Muhammad telah terbunuh. Akhirnya mulai katulah kekuatan kaum muslimin di situ. Bayangkan itu. Nah, syahidnya apa syahidnya barakallahu fi? Syahidnya pemberani. Rasulullah SAW. Naam, Allah musta'an. Dan lihat sini, Wakana kana akraman nas. Wakana kana akrama akrama ma yakun fi Ramadan, masyaallah. Beliau adalah manusia yang paling mulia dan keadaan beliau eh, lebih mulia lagi. Kapan itu? Tatkala bulan Ramadan. Beliau mencurahkan hartanya, infakkan, sedekahkan. Bulan Ramadan beliau nabar kalau fikum. Nah, selain bulan Ramadan ada beliau mulia, paling mulia. Nah, ketika bulan Ramadan lebih lagi. Masya Allah. Berikutnya. Wa kana a'lamal khalqi billah wa afsahal khalqi nutqa wa ansahal khalqi lil khalqi wa a'laman nas. Masya Allah. Dalam keadaan beliau pemberani, dalam keadaan beliau adalah orang yang pemberani, beliau juga termasuk manusia dari kalangan makhluk yang paling tahu tentang Allah taala dan paling fasih ucapannya. Nah, dan paling bisa menasihati makhluk terhadap makhluk yang lainnya dan manusia yang paling lembut kepada manusia. Bayangkan ada pengemis datang minta-minta. Sama beliau tidak pernah tolak sama beliau. Padahal tahu maksudnya tasawun haram. Minta-minta haram. Paham ya? Nah, beliau kasih. Beliau kasih itu ya. Nah, barakallahu fikum bukan berarti boleh minta-minta, bukan. Maksudnya itu syahidnya situ beliau itu sangat dermawan itu loh. Orang minta datang kasih, minta datang kasih. Sampai beliau mengatakan tidak ada lagi di sisiku eh, sesuatu yang lain, bayangkan. Menunjukkan bahwasanya Masya Allah. Nah, barakallahu fiqh itu manusia paling lembut. Dalam kondisi beliau pemberani ternyata lembut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam asyaddan nas tawadhu'an fi waqarin. Shalawatullah salamu alaihi ila masyaallah. Dan bahwasanya beliau eh, adalah manusia yang paling nam paling besar, paling kuat tawadhu'nya. Nam dalam kerendahan hati beliau, rendah diri, tawadhu'. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Masya Allah. Sampai-sampai beliau tidak pandang bulu. Suatu ketika beliau mengatakan, karena biasanya kalau raja, pemimpin, itu kalau dia nggak istiqomah, kalau yang berbuat kejahatan anaknya, keluarganya, dilindungi biasanya? Dilindungi biasanya? Lindungi. Dia raja, pemimpin. Yang melanggar itu anak-anaknya, keluarganya. Biasanya kalau dia tidak istiqomah, dilindungi mereka, nggak dihukum. Tapi bagaimana Rasulullah? Bayangkan, adilnya beliau. Beliau mengatakan lauk kanat Fatimah bintu Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Bayangkan Fatimah, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, ini saya akan potong tangannya. Enggak peduli itu putrinya atau bukan, yang jelas Nah barakallahu fikum kalau itu kesalahan-kesalahan. Bayangkan Rasulullah SAW menegakkan keadilan. Putrinya sendiri. Kalau mencuri potong tangannya. Lah kalau pemimpin-pemimpin zaman sekarang. Eh, yang mereka jauh dari ilmu. Hadahumullah. Paham ya? Yang mereka justru Terkadang kalau keluarganya dilindungi, eh, kalau orang lain ditegakkan hukum, kalau orang miskin yang mencuri di penjara, kalau orang-orang kaya eh, dibebaskan. Bayangkan, Rasulullah SAW pemimpin sedunia waktu itu. Masya Allah. Nah, barakallah fikum dalam kondisi beliau apa? Seperti itu keadaannya. Beliau mengatakan kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Masya Allah, tidak pandang bulu ya. Putrinya sendiri pun mencuri, potong tangannya. Kita lihat lagi. Qalat Nam Qailah bintu Makhramah fi haditsha 'inda Abi Dawud berkata Qailah bintu Makhramah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, "Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi' fi jilsatih ur'itu min al-farqi." Artinya perhatikan Bapak Tatkala aku melihat Rasulullah sallallahu beliau sangat tenang ketika duduk khusyuk. Aku dibikin bergetar Kenapa? Disebabkan karena rasa takut. Farti sebutan bawah itu al-farti al-khauf, rasa takut. Paham ya? Naam. Al-farti al-farqu eh al-khauf rasa takut. Jadi dibikin sampai dibikin bergetar. Karena apa? Melihat kondisi keadaan beliau khusyuknya luar biasa. Naam. Wafis sirah dalam sirah, maksudnya dalam sirah di, berarti di Naam barakallahu sejarah tentang beliau, annahu sallallahu alaihi lama dah dakhala Makkah yaumul fathi bahwasanya Rasulullah SAW ketika masuk kota Makkah Yaman Fathi tahun berapa ini Fatu Makkah tahun berapa ingat nggak ya? jangan liru jangan tertukar Fatu Makkah 8 tahun 8 Hijriah dan tatkala Rasulullah SAW masuk kota Makkah Yaumul Fathi ja'ala yutaqti'u ra'sahu beliau merundukkan kepalanya bayangkan jalan dalam kondisi menundukkan kepalanya. Min tawaduk disebabkan oleh tawaduknya beliau. Jadi bukan jualan tegap ini kemudian sombong tidak padahal sudah apa? menang. Orang-orang kafir Quraisy Mekah kalah kan? Keluar mereka. Yang yang tidak beriman keluar mereka. Eh? tapi beliau tawaduk masyaallah hatta inna muqaddama rahilih la yusib unsu un usnunahu wa huwa min sya'ril lihyah. Sampai-sampai apa barakallahu fiik, nah bagian depan nah, bagian depan pelananya karena kendaraannya itu hampir-hampir mengena atau menyentuh jenggot beliau. Karena runduknya gitu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, maksudnya beliau benar-benar tawadhu luar biasa, benar menang itu ya. Wa kana sadda hayaan minal adhara fi hidliha, Bayangkan ini. Beliau juga mengenai rasa malu, sifat malu beliau perhatian situ. Beliau adalah orang yang paling pemalu, lebih malu daripada gadis dalam pingitannya gadis seorang wanita gadis eh, ya, ya barakallahu fik yang nah belum dilamar yang mereka masih nah barakallahu fikum berada di rumahnya itu kan malu pemalu nah ini beliau lebih malu lagi Masya Allah nam eh, asad dahayaan jadi beliau lebih malu daripada adhar-adhar itu gadis daripada seorang gadis fikirnya dalam pingitannya yang dalam kamarnya lebih malu beliau Masya Allah wa ma'adhalik fa'asad bin nas ba'san bi amrillah bersamaan itu maka Beliau adalah manusia yang paling dahsyat ujiannya. Paham ya? Paling dahsyat ujiannya, cobaannya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi. Wa hakadha Allah azza wa jalla ashabahu haitsu qala Tabarak wa ta'ala dan demikian pula Allah taala memuji menyanjung para sahabatnya itu tatkala Allah taala mengatakan Muhammadur Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar Ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama beliau, bersama Rasulullah SAW, mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir dan mereka lembut di antara mereka, di antara kaum muslimin. Wasatati insyaallah baqiyatu awsafihi al-jamilah fima nuriduhu min al-ahadithi ba'da hadha insyaallah ta'ala wa bihil musta'an. Dan akan datang insyaallah ta'ala sisa daripada penyebutan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang indah, nam fima nuridu terhadap apa yang sudah kami sebutkan minal hadis berupa hadis-hadis ba'da hadas setelah ini insyaallah taala wabihil musta'an. Adapun untuk penyebutannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nanti sebutkan secara global dan juga bahkan secara terperinci tentang bagaimana enam sisa-sisa daripada akhlak-akhlak beliau yang mulia. Nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillah.